بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله إن شاء الله kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Al Imam An Nawawi rahimahullah memiliki gelar Abu Zakaria dan beliau memiliki karya-karya yang banyak sekalipun umur beliau ternyata tidak panjang. Beliau meninggal di usia yang relatif masih dikatakan muda, 40 tahun akan tetapi beliau telah meninggalkan banyak karya untuk kaum muslimin seperti kita sebutkan bahwa hampir kebanyakan kaum muslimin tidak bisa lepas dari karya-karya beliau di antara karya-karya itu kebanyakan beliau tuliskan pada seni ilmu hadis karena beliau memang seorang ahli hadis banyak yang beliau tuliskan di antaranya adalah syarah atau penjelasan sahih muslim kemudian buku yang kita akan bahas insya Allah Riyadus Salihin Berikutnya adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Yang kitab ini sangat masyur di kalangan para penuntut ilmu. Termasuk beliau juga menuliskan syarah Sahih Bukhari akan tetapi tidak sempat beliau selesaikan. Sebagaimana beliau juga pernah menulis beberapa catatan tentang penjelasan Sunan Abi Dawud. Akan tetapi juga sama buku ini tidak sempat beliau selesaikan. Kemudian beliau juga banyak memiliki tulisan dalam permasalahan fikih sebagaimana diketahui beliau bermadhabkan syafi'i maka beliau memiliki kitab yang tidak sedikit dalam madhab ini bahkan buku yang beliau tulis menjadi buku rujukan yang sangat penting dalam madhab di antaranya adalah kitab Minhajut Talibin kemudian ada kitab Raudatul Talibin dan dua-duanya ini merupakan kitab ringkasan dari yang beliau baca dari salah seorang imam madhab syafi'i juga yaitu al-imam ar-rafi'i rahimahullah beliau baca kemudian beliau ringkas kitab-kitab imam ar-rafi'i dengan diwujudkan pada karya beliau yang kita sebutkan tadi termasuk buku yang beliau tulis adalah kitab al-majmu' syarhul muhadzab ini juga merupakan kitab rujukan dalam madhab syafi'i hanya saja beliau tidak sempat menyelesaikan sehingga buku itu akhirnya diselesaikan oleh orang-orang yang datang setelahnya yang jelas buku beliau dalam masalah madhab al syafii sangat banyak. Sehingga seperti yang kita sebutkan bahwa hampir seluruh kaum muslimin tidak dapat lepas dari jasa beliau dalam menjelaskan buku-buku, menjelaskan syarah-syarah dan ilmu hadis maupun ilmu fikih. Kemudian ikhwas kalian beliau ini memiliki sifat yang wara, zuhud, berhati-hati dalam urusan dunia. Sebagaimana ibadah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh banyak kaum muslimin, para ulama terlebih-lebih. Beliau juga demikian. Berhati-hati sekali. Bahkan di antara kebiasaan yang dinukil tentang biografi beliau, beliau tidak pernah makan dengan lauk yang lebih dari satu macam. Kemudian beliau juga tidak mau makan dari makanan yang diberikan di buah-buahan di daerah Damaskus. Alasannya karena di sana banyak buah-buah yang diwakafkan untuk orang-orang yang sedang menghadapi masalah akhirnya mendapatkan bantuan. Maka beliau tidak ingin karena kehati-hatian beliau tidak ingin mengambil bagian dari wakaf-wakaf yang diberikan kepada orang yang berkepentingan. Dan beliau sangat berhati-hati dengan waktunya, ibadahnya, dan juga termasuk ilmu yang beliau jaga. Ketika beliau berada dalam proses belajarnya, karena saking semangatnya dalam satu hari beliau bisa menghadiri sampai 12 kajian 12 materi yang beliau juga baca berbeda-beda ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan biografi beliau tiga diantaranya adalah ilmu fikih kemudian beberapa diantaranya adalah bahasa kemudian beberapa diantaranya beliau sempat membaca syarah sahih muslim dan sebagainya dan semua yang beliau baca ini bukan kajian yang hanya mendengarkan saja akan tetapi beliau berusaha untuk mentaklik atau mencatat semua yang beliau rasa penting dan ini disebutkan oleh Ibnu Attar murid beliau dikatakan bahwa guru saya dalam satu hari bisa membaca sampai 12 kitab kepada gurunya dan Imam Nawawi rahimahullah sendiri menceritakan وَكُنْتُ أُعَلِّقْ جَمِيعَ مَا يَتَعَلَّقُ فِي ذَلِكَ dan aku berusaha untuk mencatat semua yang berkaitan dengan pelajaran yang aku sedang pelajari tersebut min syarhi muskilin wa wuduhi ibaratin wa dhabti lughah masalah bahasa aku akan tulis kalau seandainya ada kata-kata yang tidak jelas aku akan tulis pula dan ini menunjukkan gaya para ulama dalam belajar mereka sehingga mereka betul-betul bisa meninggalkan bekas dan jasa untuk kaum muslimin wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين